sirah itu kita sujud akhir, sujud yang kedua dari rakaat pertama, kita mau bangun, ini sunnah apa? Duduk. Namanya duduk apa? Istirahat. Yang sepuluh dibaca di duduk diduduk istirahat, duduk istirahat. Pas Nah, ini perbedaannya sedikit. Nah, sebetulnya yang lebih enak, yang gampang, yang pertama tadi. Kalau so, duduk istirahat ini kebanyakan orang sudah tidak memperhatikan loh. Habis sujud cepat-cepat bangun. Kadang-kadang hilang sudah, lupa. Ya, karena tidak biasa sujud istirahat. Nah, sujud istirahat itu biasanya yang sebentar. Kalau kita baca 10 kali kan lama loh. Jadi seakan-akan bagi tidak biasa itu ganjil. Orang itu kalah biasa loh. Ya, lebih baik yang pertama tadi. <clears throat> Tapi hukumnya, caranya, kaifianya tetap 60 kali 65 yang 10 ditaruh di sujud eh, di judul istirahat di jurus istirahat baca ketika tahiyat nanti itu itu tahiyat dan akhir ini belum tahiyat ya tahiyat nanti taruh di eh, yang terakhir cara cara cara hmm, begitu ya jadi rentetan Siap itu cara atau rentetannya. Jadi siap itu jalannya, tertibnya, rentetannya atau caranya. Itu biasa dipakai siapul kalam. Kalau kita ngaji coba lihat siapul kalamnya. Jadi susunan kata atau rentetannya kalimat. Ini siap. Begitu seterusnya. Maka dituangkan. Wa ala zalika siap fil arkan dan begitulah rentetannya atau caranya dalam semua rukun. Termasuk ruku hanya rukun 10 kali. Tidak, ini rukun 10 kali. Sujud ini rukun 10 kali. Sujud atau sujud 10 kali. Sujud lagi sudah 10 kali. Sudah. Terus yang sepuluh tahun di mana? bukan di rukun tapi di sunnah yaitu julusul istirahat maka diterangkan fatakulu ba'da raf'in sujud sami rafa tangi bangun dari sujud kedua itu dinamakan julus istirahat imma qabla qiyami wa imma ba'dahu wa qabla qira'ah nah, kalau tadi umpama dalam istilah nggak baca ya terus langsung berdiri dibaca sebelumnya apa? Fatihah. Ada modal tadi. Memang ya, sudah berbeda yang pertama begini, yang kedua begitu. Maka lebih mudah dan tidak membingungkan serta cocok dengan kebiasaan kita melakukan sholat adalah cara yang pertama. Karena tidak membingungkan gelus istilahnya ini. Jadi yang pertama baik. Jadi sebelum fatihah 15 kali, sesudah fatihah dan sholat 10 kali, lainnya 5 kali, dan 10, 10 terus. Dan tidak dan rokok, sujud, duduk, sujud sama, semua sama, empat rokaat sama. Ini cara cara yang pertama itu yang terus itu eh, istilah itu membaca tapi yang di pertama eh, sebelum Fatihah itu 15 pertama itu. Nah, 80 kali artinya. Jadi itu 75. Yang lima belas hanya pertama ketiga sebelum Fatihah. Sebelum Fatihah 15, ya, sesudah surat 10 dong. Iya. 10. Jadi kalau sebelum Fatihah 10, 15 sesudah hafalkan surat 10 rukuk 10 tidak 10 sujud 10 duduk 10 anda sujud 10 istirahat dari 10 akhirnya 85 jadi kalau kalau sudah dibaca sebelumnya nah, nah, sebelumnya sebelumnya sebelumnya, Fatihah 15 kali ini hitungannya jasa istirahat tidak tidak pakai jasa istirahat tidak dibaca setiap fatihah tidak baca oh tidak baca tidak baca ah, ini cara cara sendiri bisa ya bisa saja tapi <laughs> cara sendiri kan cara sendiri lah itu juga dua cara iya <laughs> bikin cara sendiri pokoknya tujuh puluh ribu iya, iya. Nah, itu tapi mengikuti cara tapi soalnya sah sah saja Jadi soalnya sah bukan masalah rukun itu membaca subhanallah wa tidak masuk rukun semoga sunnah. Dua tertibnya begini. Maka paling baik cara yang pertama tadi tidak bingung. Jadi surat al terakhir baru 15 kali, habis surat Fatihah, Fatihah dan surat 10 kali. Lainnya 10-10 kan gampang. Yeah. Nah, sudah, sekarang bangun. Allahu Akbar kedua. Bagaimana? Baca 15 dulu Fatihah bagi 15, sesudah Fatihah surah 10, sama tadi. Terus begitu nanti. Pokoknya di dalam satu rokaat ada 75 dibagi tadi agar akhirnya jumlahnya semuanya berapa? Jumlahnya semuanya ada tiga Wafi kulli rakatin khamsun wa sab'una tasbihah di dalam setiap rakaat 75 kali tasbihah. Bismillahirrahmanirrahim wal jumlatu jadi 75 kali kali 4 jadi jumlahnya semua berapa? salah sumi'ah 300 di arba erka sudah sekarang masalah di dalam ruku sujud dan tidak apa tetap membaca sunnah biasa itu ya tetap membaca maka diterangkan kalau ulama wa في أركان الركوع والاعتدال والسجود والجلوس قبل التصبيحات